Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah Al-Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih yang mana mantumah al-waraqat dikumpulkan oleh al-Imam Al-Amriti rahimatullah alaih dan matan waraqat itu sendiri dikarang oleh al-Imam Al-Juwaini yang dikenal dengan Imamul Haramain. Nah, barakallahu fikum Abul Ma'ali. Nah, yang insyaallah taala kita akan baca kitabnya nanti setelah membaca kitab ini insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan setelah kita menyelesaikan pembahasan masalah kalam pada hakikatnya semua kalam itu adalah hakikat. Dalam artian tidak ada majaz. Na'am barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalam itu semuanya adalah hakikat. Itu ada hakikat secara bahasa, ada hakikat secara istilah syar'i, ada hakikat secara uruf, adat, istiadat. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala al-Imam Al-Amriti rahmatullahi alaih bin au ziyadatin au nakli au isti'aratin kan naksi ahli. Nah, bayana rahimahullah Syekh Muhammad SAW menjelaskan bayana rahimahullah Al-Imam Amriti menjelaskan anna aksamal majazi arba'atun bahwasannya majaz itu pembagiannya terbagi menjadi empat karena Al-Imam Amriti sudah terlanjur membagi majaz itu ya. Jadi Syekh Muhammad SAW mengikuti alur beliau. Nah, menjadi empat apa itu? Naksun wa ziyadatun wa naklun wa isti'aratun. Ada bentuknya pengurangan kata, ada pengurangan, ada kata yang dikurangi. Wa ziyadatun penambahan kata, ada naklun. Naklun itu dipindahkan kata tersebut. Wa isti'aratun, isti'arah ini yang sering kita jumpai yaitu meminjam kata. Meminjam sebuah kata. Maka kata itu aslinya untuk hakikat yang lain tapi digunakan untuk yang lain gitu ya. Seperti asadun Asadun untuk singa aslinya. Kami ya? Terkadang kata asadun digunakan untuk orang yang pemberanian itu. Itu namanya isti'arah. Meminjam kata tapi digunakan untuk yang lainnya. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat sini. Wa qala al-Imam Al-Amriti rahmatullahi alaih, wa al muradu fi su'alil qaryah kama ata fi dzikri duna miryah. Kata beliau, yaitu Nah, contohnya adalah sebagaimana diinginkan dalam pertanyaan Korea dalam Al-Quran ada was anil qaryata. Dan bertanyalah kepada kampung tersebut. Yang kita tanyai kampungnya atau penduduk kampungnya. Tentunya penduduknya. Nah, kata mereka ini majaz. Ini majaz katanya. Nah, barakallahu fikum kita lihat Qala Syekh Muhammad bin Salih al saymin rahmatullah alaih, fa naqsi qawlu ta'ala dan contoh majaz yang bersifatnya pengurangan lafad atau pengurangan kata adalah firman Allah Subhanahu wa taala was was'alil qaryata. Fahadha fihi tadawuzun bin naqs. Di dalam ini ada majaz dengan cara naqs, yaitu pengurangan. Eh, yang dikurangi apa? Li'anal makna is'al ahlal qaryati. Nah, ahla ini menurut mereka ini yang dikurangi. Paham ya? Karena maknanya bertanyalah engkau kepada penduduk kampung tersebut. Bukan kampungnya, kalau kampungnya nggak bisa bicara. Kalau kampungnya tidak bisa bicara, nah barakallahu fiik. Fa hudifat ahl lil qarina al-aqliyah maka dibuanglah lafat ahl tersebut. Lafat ahlun dibuang dikarenakan tanda secara akal. Secara akal naluri kita yang dipahami oleh kita apa? Yang namanya orang bertanya itu penduduknya yang ditanya, bukan kampungnya. Walaupun kalau kita telusuri nanti ini hakikat juga ya. Hakikat secara apa? Nah, secara urf. Nah, secara adat yang namanya bertanya itu enggak pada kampungnya tapi pada penduduknya itu. Kita lihat ini. Fa idza qala qailun mad dalil ala hadfi ahli ala hadfi ahlin. Naam. Kalau ada yang bertanya, apa dalilnya bahwasanya yang dibuang itu adalah ahlun? kulna ad-dalil al-qarinah al-aqliyah. Dalilnya adalah apa? Tanda secara akal. Secara akal manusia itu enggak mungkin yang dimaksud bertanyalah engkau berkampungnya kemudian kampungnya ditanya. Secara akal apa? Ya secara naluri akal orang akan mengatakan yang ditanya itu penduduknya. Oh ya, karena kampungnya tidak bisa bicara itu. Nah, Fa innahu la yumkin an yuradu an yurada biqaulihi ta'ala was'al qaryata dikarenakan tidak mungkin eh, yang diinginkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala bertanyalah engkau pada kampung tersebut maknanya adalah idhab inal judron is'alha pergilah engkau pada judron judron itu apa tembok-tembok eh, pergilah engkau pada dinding-dinding kampung itu tanya pada dindingnya bicara enggak kira-kira dindingnya enggak bicara bukan itu yang dimaksud nah Innamal muradu is'al ahlal qaryah. Hanya saja yang diinginkan adalah bertanyalah kepada penduduk kampung tersebut. Kalau ini benar, karena penduduk kampung tersebut adalah manusia istilahnya. Ditanya pun jawab, tapi kalau tanyalah kamu pada kampungnya, akhirnya datang ke tembok-tembok atau dinding-dinding tanya. Tidak akan bisa bicara. Nah, itu berarti yang diinginkan yang dibuang adalah ahlun kata mereka. Idan fafiha hadfun. Nah, jika demikian berarti di dalamnya ada pembuangan itu apa? Ahlun. Wa misalun naqs. Ini contohnya yang naqs, pembuangan atau majas yang nah barakallahu fikum dalam bentuk pembuangan. Maksudnya majas yang naqs yang dikurangi apa? Dikurangi lafaz katanya. Apa maksudnya ya? Nah. Kita lihat yang lain lagi. Wa amma misalu ziyadah faqad qala rahimahullah adapun majas yang bentuknya ada tambahan ditambahin lafaz lagi adalah ucapan rahmatullah yaitu ucapan al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih wa kasbiyadil kafi fi kamislihi wal ghaitil manquli an mahallihi. Kalian sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih Darab al muallif misalan liziyadah biqawli azza wa jal. Mu'allif, itu al-imam Amriti, memberikan contoh, memberikan permisalan untuk majaz yang dengan bentuk tambahan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia yaitu Allah taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Kata mereka, kaf pada kami selih itu kafnya adalah apa? ziyadah katanya. Padahal kita sebutkan dalam nah barakallahu fikum bahasa Arab, kalau ada kata tambahan dalam Al-Qur'an itu jangan diucapkan katakan zaidah. Karena seringnya zaidah itu wujudnya ka'adamiha. Wujudnya bagaikan keadanya. Nah, kalau kita katakan wujudnya bagaikan keadanya, berarti ada dalam Al-Qur'an yang tidak ada maknanya. Berarti mengurangi makna kandungan Al-Qur'an kan? Kita katakan silatun wa Kalau ziyadah atau zaidah dalam Al-Qur'an itu silatun wa Ada pesan selain Al-Qur'an dikatakan zaidah enggak masalah. Kita lihat sini. Fal kafu bi qaulika mithlihi zaidatun. Kaf yang ada pada firman Allah Ta'ala kamislihi itu kafnya zaidah, kaf tambahan. Wal aslu laisa mislahu syai'un. Aslinya itu laisa mislahu syai'un. Maksudnya aslinya itu asli katanya eh, tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah taala. zidatil kafu akhirnya kafu ditambahkan di situ li ta'kidin nafyi untuk menguatkan peniadaan. Maksudnya benar-benar tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Seakan-akan gitu. Li anna takdiral kalam bil kaf laisa mislamislihi syai'un dikarenakan menakdirkan ucapan itu dengan kaf ada kafnya di situ maknanya adalah laisa misla mislihi syai'un tidak ada yang semisal dengan ya, tidak ada yang serupa yang semisal dengan Allah taala sesuatu apapun seakan-akan gitu wa nafyu mislil misl nah dan meniadakan penyerupaan penyamaan nafyun misli min babil aula berarti juga meniadakan penyerupaan atau permisalan min babil aula terlebih-lebih lagi. Ya ini memang ya. dalam artian tuh nah ketika dikatakan tidak ada sedikit pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup aslinya. Kemudian tidak ada enam sedikit pun yang menyerupa, menyerupai, menyamai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditiadakan itu. Nah, barakallahu fiik. Fayakunu hadza min babit tauhid, maka ini nah menjadilah hal mana barakallahu fikum pembahasan ini dalam bentuk taukid. Jadi nah dalam bab taukid, kafnya itu untuk taukid penguat saja. Penguat bahasanya benar-benar Allah taala itu tidak ada satupun yang menyerupainya. Naam. Allah musta'an. Kita baca lagi lagi kata beliau, wasanisu qauluhu wal ghaitul manqulu an mahallihi. Naam. Yang ketiga adalah ucapan beliau wal ghaitul manqulu an mahallihi. hadza majazun bin naql. Ini termasuk majas yang bentuknya nakal dipindahkan atau pemindahan. Nah, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya pemindahan kata. Nah, kata itu dipindahkan atau apa? Nah, barakallahu fikum digunakan atau dipindahkan dari tempatnya untuk tempat yang lain itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang istiarahnya minjam kata. Katanya tetap ada situ cuma dipinjam katanya untuk makna yang lain. Li'anal ghaita ismu fa'ilin. Ghait itu adalah ism fa'il. Eh, ghaid itu isim apa isim fa'il? Artinya orang yang melakukan BAB, buang air besar. Tapi ternyata ghaid pun digunakan untuk apa? Kotorannya itu, untuk kotorannya itu. Nah, berarti kan istilahnya kan memindahkan lafat itu digunakan untuk yang lainnya. Paham ya? Ghaid itu aslinya orangnya, paham ya? Pelakunya yang melakukan buang air besar tersebut, kan itu. Kemudian malah digunakan untuk apa? Untuk nah kotorannya itu. Berarti kan berarti kan istilahnya kalau memindahkan memindahkan kataan itu. Nah, kita lihat di sini. Min ghata khutu idza nazala wa habata. Aslinya ghata itu adalah maknanya apabila dia itu turun dan juga merendah karena zaman itu ketika orang itu mau melakukan qadail hajah, kencing atau BAB itu enggak ada kamar mandi itu enggak ada. Waktu itu mereka pergi ke padang pasir, eh, dataran yang luas itu kemudian kira-kira enggak ada orang, nah dia mulai nunduk merendah. Setelah itu barulah apa? dia kencing atau BAB di situ. Oh ya, tidak udah berdiri maksudnya ya. Eh, merendah gitu. Nah, jongkok lah istilahnya gitu. Nah, waktu itu seperti itu. Wa huwa fil asl al-gha'id al-makan al-munkhafid min al-ard. Nah, terkadang juga barakallahu fikum kata beliau, terkadang pada asalnya yang namanya ghaid itu ada tempat yang nah tempat yang apa tempat yang rendah eh, tempat yang rendah dari tanah tersebut maksudnya gua itu terkadang malah digunakan untuk tempatnya itu sendiri. WC-nya istilahnya, kamar mandinya itu atau WC-nya itu dinamakan ghaid. Pada asalnya orangnya kan aslinya ghaid itu isim fa'il ghaidun, fa'ilun. Tapi terkadang lafaz ghaid malah digunakan untuk apa? Untuk kamar mandinya atau WC-nya tadi. Nah, wa kana an-nasu fi ma sabaq laisa fi buyutihim kunufun wala marahit. Nah, Dan manusia saat itu, waktu itu atau terdahulu zaman waktu itu tidak ada di rumah-rumah mereka tuh kamar mandi, WC itu enggak ada. Terus bagaimana? Ya mereka datang ke pergi ke sebuah tempat yang luas gitu, datang dalam artian padang pasir yang luas itu. Nah, kira-kira enggak ada orang, nah, baru dia merendah dan nah barakallahu fikum melakukan qada'il hajah di situ. Paham ya? Nah, kalau sekarang kan lebih enak karena tertutup ini kan istilahnya sudah ada. kana al-insanu idza arada an yaqdi hajatahu yadhhabu ila al-khala. Nah, eh, kata beliau, Dahulu manusia apabila dia ingin menunaikan hajahnya, kebutuhannya maksudnya BAB atau kencing tadi itu, mereka apa? Pergi ke khola, pergi ke sebuah WC al-bar. Bar itu maksudnya adalah nam, e, daratan, daratan yang luas gitu. Wayang turun makan al-munhafid al-mutmain. Kemudian dia melihat tempat yang kira-kira rendah. Kalau tempatnya rendah kan nggak kelihatan orang. Nah, Nah, rendah dan tenang, untuk rendah tenang. Fayaqdi hajatahu fihi hatta ahadun. Akhirnya dia di tempat yang rendah dan tenang tersebut menunaikan hajahnya di situ kencing maupun BHB hingga apa? Nah, barakallahu fikum hingga manusia pun enggak ada seorang pun yang melihatnya. Karena mencari tempat yang apa? Eh, jadi dia mencari dataran yang luas itu kemudian mencari tempat yang agak rendah. Nah, luas rendah. Nah, rendah ini kan enggak kelihatan dari orang nanti. Ya, dia merendah di situ melakukan fadhil hajah kencing atau BAB itu waktu itu seperti itu. Nah, fal itu idan huwal makanun munkhafid min al-ard nah. Maka ghaid lafat ghaitun itu pada asalnya adalah tempat yang rendah nah barakallahu fikum dari tanah tersebut. Maksudnya tempat yang dipakai untuk qada'il hajah itu. Paham ya? Tempatnya aslinya. Lakinna ahlul lughah naqaluhu min hadzal ma'na ila al-kharij min ad-dubur ya kan? Namun ternyata nah barakallahu fikum, nah semula ghaid itu adalah ya, kembali kepada tempat tadi itu, tempat yang digunakan untuk toilet hajah, ya, ya istilah WC-nya. Tapi ahli lughah, ahlu bahasa justru menukilkan memindahkan lafaz ghaid itu digunakan untuk makna yang lain yaitu makna apa ilal kharij minad dubur sesuatu yang keluar dari dubur berarti apa berarti adalah naam kotoran manusia itu namanya itu ghaid bahasa Arabnya ghaidun pada asalnya apa ghaidun adalah tempat yang digunakan untuk mengeluarkan kotoran hajar tadi tempatnya. Tapi ternyata ahlu bahasa malah menggunakan ghaitun itu artinya kotoran manusia. Paham ya? Nah, kita lihat sini. sini. Fahada majazun bin nakal. Ini namanya majaz tapi dengan cara nakal itu pemindahan lafaz atau kata tadi itu. Nah, wal ilaqatu annal ghaita makanu lil kharij min dubur dan keterkaitannya bahwasanya ghaid itu ada tempat eh, tempat untuk apa? Tempat untuk enam tempat untuk sesuatu yang keluar dari dubur, tempat untuk kotoran. Tempat untuk kotoran manusia, biasanya berarti kan? Nah. Fasara bainahuma on irtibatin. Nau' irtibatin maka menjadilah antara keduanya jenis yang irtibat ada keterkaitan. Nah, keterkaitan kan ghaib itu tempatnya tapi ternyata ternyata digunakan juga apa? Karena tempatnya itu memang untuk menampung kotoran manusia tadi, akhirnya ghaib terkadang digunakan untuk kotoran manusia. Nah, Wa nukila ma'na hadza ila maka dinukilkan, dipindahkan makna ini untuk ini. Ihtisaman li dzikril ghaib bil Dalam rangka apa? Nah, barakallahu fikum. Naam, dalam rangka untuk menggabungkan eh, barakallahu fikum untuk penyebutan ghaib dengan lafadznya. Naam, ghaib dengan lafadznya maksudnya ghaib itu Nah, barakallahu fikum pada asalnya tempat yang digunakan untuk melakukan qada'il hajah. Tapi ternyata ahli lugah menggunakan lafaz ghaid untuk apa? untuk kotorannya itu sendiri. Apa maksudnya ya? Nah, fal Arab indahum adabun wa hayaun. Maka orang Arab eh, mereka memiliki adab dan memiliki rasa malu. Nah, barakallahu fikum. Naam. Jadi seperti itu keadaannya. Fasammau al-kharij min ad-dubur bismil makan alladhi yakunu fihi an-nas 'inda qadal hajah. Akhirnya karena mereka punya adab dan punya rasa malu, mereka menamakan sesuatu yang keluar dari dubur, istilahnya kan kotoran manusia itu, mereka menamakan dengan nama tempat yang apa? yang manusia justru melakukan kotoran hajat di dalamnya. Jadi gini gambaran globalnya gini. Karena mereka punya adab dan rasa malu, mereka menamakan yang namanya kotoran manusia itu dinamakan dengan WC itu. Paham ya? Padahal WC itu kan tempat kotoran manusia itu. Paham ya? Karena mereka merasa malu menyebutkan kotoran manusia, akhirnya mereka menamakan kotoran manusia itu dengan WC. Nah, seperti itu. Itu globalnya gitu ya.